Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat ghoribah yang ada pada halaman yang ke-85 di buku metode Asy-Syafi'i Ilmu Tajwid Praktis. Ayat-ayat goribah seperti yang sudah kita ketahui adalah ayat-ayat yang dibaca tidak seperti tulisannya. Di halaman ke-85 nomor kelima dari ayat-ayat Ghoribah adalah tentang tashil. Tashil ini ada di surat Fusilat ayat yang ke-44 tilafaz a'jamiyun a'jamiyun wa arabi a'jamiyun dibaca bukan a'jamiyun atau a'jamiyun tetapi dibaca dengan tashil karena di lafaznya ada hamzah Kemudian setelah hamzah itu ada alif. Cara bacanya adalah hamzah yang pertama dibaca dengan jelas, sedangkan yang kedua dibaca samar antara hamzah dan alif. Dibacanya a'jamiyyu wa arabi. Pertama a yang kedua antara hamzah dan alif a'jamiyyu wa arabi ini yang pertama dan namanya tashil yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah yang ada di surat Al-Hujurat ayat ke-11 ya yakni memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya menjadi bi'salismu yang asalnya bi'sal ismu bi'sal ismu dibaca dengan bi'sali bi'sali bi'salismu Apabila seseorang hendak memulai bacaan dengan al-ismu, maka dia membaca dengan al-ismu atau lismu. Jadi, ketika kita baca surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, tidak bisa tidak kita baca bi'sal eh, bi'sal ismu, tetapi kita baca bi salismu al fusuku ba'dal iman ya Tapi yang terakhir dalam pertemuan ini adalah tentang bacaan panjang di huruf H H domir di surat Al-Furqan ayat 69 fihi muhana ya dan ini adalah pengecualian dari mad silah sura mad silah sura adalah huruf ha domir sebelum dan setelahnya itu adalah berharokat tetapi di sini sebelum ha domir sukun sebenarnya kalau sesuai dengan kaidah tajwid dia dibaca pendek. Hanya saja atau hanya saja kita membaca Al-Quran dengan talaki dan pakai riwayat. Dan riwayatnya di sini dibaca dengan panjang. Fihi muhana. Oleh karena itu, ketika siapapun yang dari kita membaca lafaz ini maka dibaca dengan panjang fihi muhana bukan fihi muhana tapi fihi muhana dua harokat Allahu alam bisawab ini saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat ala Muhammad wa wasallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh